بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أختي في الله رحمني ورحمك الله InsyaAllah ta'ala pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran ilmu saraf yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Naam, amin ya rabbal alamin. Taib, kita masuk pada halaman yang ke-28 dari buku panduan program bisa, yaitu kita akan masuk pada pembahasan wazan-wazan tasrif. Naam. Dulu pernah kami sampaikan bahwa ilmu tasrif atau saraf itu terdapat padanya 35 wazan atau 35 bab dari 35 bab ini hanya ada 22 wazan yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari dan dari 22 wazan ini terdapat padanya yaitu e, menjadi dua kelompok dari wazan sulasi dan rubai. Adapun yang sulasi di sana terdapat sulasi mujarrad yaitu sejumlah enam wazan untuk sulasi mujarrad enam wazan kemudian sulasi mazid belas wazan ya, dan eh, sehingga menjadi berapa 18 ya 18 wazan lalu sisanya yang empat adalah terbagi untuk rubai yaitu satu wazan untuk rubai mujarrad dan tiga wazan untuk rubai mazid. Nah, Adapun yang lainnya dari 35 yang ada setelah terkurangi 22 wazan, masih tersisa 13 wazan adalah wazan-wazan yang rumit yang sangat jarang ditemukan di dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari. Naam. Adapun ke-22 wazan yang terbagi ke dalam dua wazan yaitu wazan sulasi dan rubai, maka yang pertama adalah wazan sulasi mujarrad. Di sana terdapat enam bab. Kemudian ada wazan sulasi mazid seperti akrama, allama dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada wazan rubai mujarrad seperti dahraja, kemudian rubai mazid seperti tadahraja. Insyaallah taala pada pembahasan berikutnya kita akan bahas secara lebih detail dari wazan-wazan tersebut. Nah, Lalu perlu kita ketahui pula apa yang dimaksud dengan wazan sulasi mujarrad. Wazan sulasi mujarrad artinya adalah wazan yang terdiri dari tiga huruf asli. Terdiri dari tiga huruf saja yaitu huruf asli. Adapun sulasi mazid maka adalah wazan yang tersusun dari empat huruf uh, afwan sulasi uh, sulasi mazid adalah wazan yang terdiri dari tiga huruf beserta tambahan huruf na'am beserta tambahan huruf selain huruf asli. Adapun rubai mujarrad maka adalah wazan yang terdiri dari empat huruf asli dan rubai mazid adalah wazan yang terdiri dari empat huruf huruf asli ditambah huruf lainnya yakni huruf tambahan. Naam. Baik. Akhtifillah rahimani wa rahimakillah. Jadi dari keempat kelompok kata yang telah disebutkan tadi, sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad dan rubai mazid, maka yang paling banyak kita temukan adalah kelompok sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Karena itu kita akan fokuskan pembahasan pada kedua wazan ini insyaallah taala. na'am